Jamaah sekalian rahimakumullah. Kita sering baca dalam ayat-ayat Al-Qur'an hadis-hadis yang sahih dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Iman kepada Allah selalu digandengkan dengan iman kepada hari akhir. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ketika memotivasi umatnya untuk berbuat kebaikan, di dalam banyak hadis selalu beliau menyebutkan mangkana yu'minu billahi wal yaumil akhir. Barang siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir. Mangkana yu'minu billahi wal yaumil akhir falyakul khairan aw liyasmut. Barang siapa yang beriman kepada Allah dan hari kemudian hendaknya dia mengucapkan ucapan yang baik atau diam. Falyukrim dhaifahu hendaknya dia memuliakan tamunya. Fala yajlis ala ma'idatin yudaru 'alaiha bil khamr. Barang siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir, janganlah dia duduk di satu hidangan yang diedarkan padanya minuman keras banyak contoh-contoh hadis yang menyebutkan demikian. Kenapa iman kepada Allah digandengkan dengan iman kepada hari akhir? Karena orang yang beriman ketika dia mengimani tauhid, kewajiban beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala semata-mata, maka dia juga wajib untuk mengimani tentang perkara-perkara yang gaib yang Allah beritakan dalam wahyu yang diturunkannya dalam Al-Qur'an dan hadis-hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan di antara perkara gaib yang paling penting untuk diimani adalah hal-hal yang berhubungan dengan iman kepada hari akhir. Iman kepada hari akhir mengimani bahwa ada pembalasan yang sempurna di hari akhir nanti. Itulah sebabnya di dunia kita beriman, kita beramal soleh, kita bersabar menundukkan hawa nafsu, kita menghadiri majelis ilmu, kita selalu mempersiapkan diri menghadapi kematian. Hari akhir itu pasti terjadinya. Dan keimanan kepada hari akhir ini salah satu di antara ciri utama ilmu yang bermanfaat. Makanya para sahabat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam di antara keistimewaan mereka yang paling besar adalah mereka selalu ingat kepada akhirat. Sehingga setiap perbuatan mereka di dunia, apapun yang mereka lakukan, pertimbangannya bagaimana nanti balasan di akhirat. Bagaimana nanti nilai apa yang saya lakukan ini dalam meningkatkan keutamaan mereka di akhirat. Sahabat yang mulia Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu taala anhu pernah berkata di depan murid-muridnya para tabi'in. Beliau berkata, "Innakum atwalu salatan wa aktsaru ijtihadan min ashabi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa hum kanu أفضل minkum. Beliau berkata, kalian salatnya lebih panjang. Lebih bersungguh-sungguh dalam ibadah dibandingkan para sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tapi mereka justru lebih utama dibandingkan kamu. Para tabi'in bertanya, heran. Kok bisa seperti itu? Harusnya orang yang ibadahnya lebih banyak, lebih utama. Akhirnya mereka bertanya, Wali ini aku yakunu dhalik. Kenapa bisa seperti itu? Maka beliau radhiyallahu taala anhu menjawab, li'annahum kanu azhada minkum fid dunya wa argoba fil akhirah. Karena mereka lebih zuhud dalam kehidupan di dunia dan lebih cinta kepada kepada akhirat. Nah, di sini kita perhatikan orang yang belajar agama tidak membawa dirinya untuk zuhud terhadap dunia. Ingat dalam arti zuhud yang sebenarnya. Tidak membawa dia untuk lebih cinta kepada akhirat berarti ilmunya tidak bermanfaat. Berarti ilmunya tidak benar. Ketika Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda dalam hadis yang sahih, dalam doa beliau, Allahumma la aisha illa aisha al-akhirah. Ya Allah tidak ada kehidupan yang hakiki, kehidupan yang kekal abadi kecuali kehidupan akhirat. Tidak mungkin kemudian ada orang yang mengaku mengikuti petunjuk beliau, kemudian melalaikan persiapan dirinya di akhirat. Apalagi Allah Subhanahu wa taala menyebutkan kehidupan akhirat itu di dalam Al-Qur'an dengan bahasa yang sudah cukup menjadi peringatan bagi orang-orang yang beriman. Kalau hatinya baik, dia mesti akan mengambil peringatan dari petunjuk Allah dalam Al-Quran. Di dalam Al-Quran, hari akhirat itu disebutkan dengan kata-kata godan. Apa artinya godan dalam bahasa Arab? Besok, hari setelah hari ini. Dalam surat al hashr Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Ya ayyuhalladzina amanuttaqullaha wal tanzur nafsum ma qaddamat lighad." Wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kamu kepada Allah dan hendaknya masing-masing diri melihat apa yang diusahakannya hari ini untuk hari esoknya. Apa artinya esok di sini? Hari kiamat maksudnya. Hari akhirat. Kenapa disebutkan dengan kata-kata besok? Ada beberapa fungsi atau faedah. Di antaranya, untuk menunjukkan hari akhirat itu cepat terjadinya. Tidak terasa tiba-tiba datang. Orang-orang kafir yang menganggapnya lama atau masih jauh. Sementara Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Al-Qur'an, "Innahum yarawnahu ba'ida wa narahu qariba." Mereka menganggapnya masih jauh padahal sudah sangat dekat kata Allah. Jadi kalau diungkapkan dengan kata-kata besok <clears throat> menunjukkan dia dekatnya seperti hari esok. Makanya ketika menafsirkan ayat ini, Imam Ahlus Sunnah dari kalangan tabi'in yang bernama Qatadah, Qatada ibnu Di'ama As-Sadusi Al-Basri mengatakan Mazala rabbukum yukarribu sa'ata hatta ja'alahu kagadin Senantiasa Allah menjadikan semakin dekat terjadinya hari kiamat sehingga Allah menjadikannya seperti hari esok saja. Seperti hari esok saja. Nah ini yang perlu kita ingat semua. Hari kiamat itu dekat. Bahkan untuk masing-masing kita, hari kiamat itu lebih dekat mungkin daripada besok. Kenapa? Karena masing-masing kita akan mengalami hari kiamat sendiri-sendiri yang disebut oleh para ulama dengan al-kiamatus sughra, kiamat yang kecil, yaitu pada waktu apa? Pada waktu meninggal dunia. Orang bisa meninggal satu detik setelah saat ini. Satu jam. Kalau Allah menghendakinya. Kata para ulama, man mata qamat kiamatuhu. Siapa yang telah meninggal dunia, maka telah terjadi hari kiamat pada dirinya. Coba bayangkan. Orang yang tidak siap, orang yang masih panjang angan-angannya, orang yang belum bertobat, orang yang belum memperbaiki diri, tiba-tiba tanpa ada tanda-tanda Allah Subhanahu wa taala mencabut nyawanya dengan sebab yang Allah kehendaki. Apa yang terjadi? Dia telah memasuki hari kiamat, hari akhir. Tidak ada lagi hari setelah itu, makanya disebut hari akhir. Kalau di dunia masih ada hari Senin, hari Selasa, hari Rabu dan seterusnya. Kalau hari akhir sudah penghabisan. Tidak bermanfaat lagi penyesalan. Tidak ada gunanya lagi angan-angan tidak ada lagi gunanya harapan-harapan. Semua tinggal pembalasan. Ini menunjukkan dekatnya hari kiamat. Coba kita bayangkan. <clears throat> kita dulu ingat masa-masa kecil. Kemudian besar sedikit menjadi ABG. Menjadi pemuda, dewasa, dan seterusnya. Kalau kita ingat semua tidak terasa. Tiba-tiba kita sudah seperti ini saat ini. Padahal semua itu kita harus perhitungkan. Kita harus pertanggungjawabkan. Umur kita itu diibaratkan eh, dari keterangan para ulama ahlu sunnah. Usia atau hari-hari yang kita lalui itulah diri kita. Setiap hari berarti semakin berkurang. Ah, ibaratnya kalau diri kita bisa dipotong, habis satu hari dipotong lagi lama-kelamaan habis. Makanya orang itu bertambah usianya, berarti semakin pendek umurnya, bukan panjang umurnya. Imam Al-Hasan Al-Basri dari kalangan tabi'in pernah mengatakan, Ibnu Adam, innama anta ayyamun, kullama dhahaba yawmun dhahaba ba'duk. <clears throat> Wahai manusia, tidak lain dirimu adalah hari-hari yang kamu lewati. Tidak lain dirimu adalah usiamu. Kullama dhahaba yawmun dhahaba ba'duk setiap kali kamu lewati satu hari, berarti telah hilang sebagian dari dirimu. Dipotong sebagian dari dirimu. Sampai habis. Ini hakikatnya hidup di dunia. Makanya demi Allah, orang yang terlena dengan kehidupan dunia, dia akan merugi dengan kerugian yang tidak bermanfaat penyesalan tersebut ketika kematian telah datang menjemputnya. naudzubillah min dzalik. Nah, oleh karena itu, faedah yang pertama kita ambil dari ayat tadi, yang pertama adalah hari akhir itu dekat dan cepat terjadinya. Seiring dengan cepat berlalunya usia manusia, berlalunya hari-hari yang dilewatinya, Kemudian faedah yang kedua kita ambil dari kata-kata dan besok untuk menunjukkan apa? Bahwa hari esok masa depan yang sesungguhnya bagi manusia adalah ketika di akhirat nanti. Coba bayangkan, tidak perlu secara dalil agama, secara logika saja. Orang yang bekerja saat ini berpayah-payah kerja bangunan, atau kerja apa saja. Katakan sama dia, untuk apa Anda bekerja saat ini? Mesti dia mengatakan, ya saya ingin mendapatkan uang untuk menghidupi keluarga saya sebulan dua bulan. Cuman untuk pertimbangan sebulan dua bulan dia rela untuk bekerja. Payah-payah. Nah bagaimana untuk pertimbangan yang kehidupan kekal abadi tidak ada ujungnya. Itulah hari esok kita sesungguhnya. Jadi kalau kita mengatakan mempertimbangkan masa depan, mempertimbangkan hari esok. Tidak ada kehidupan hari esok yang sesungguhnya selain kehidupan di akhirat. Ini peringatan yang kita dapatkan dari ayat-ayat Al-Quran. Dan kita sebagai orang yang beriman mengaku beriman kepada hari akhir. Yang hari akhir itu awalnya adalah setelah kita meninggal dunia. Tapi kenapa persiapan kita untuk menghadapinya lemah? Jawabannya inilah yang perlu dibenahi dari keyakinan kita, iman kita melalui pelajaran terhadap ayat-ayat Al-Quran yang kita baca dan perenungan terhadapnya. Ini juga salah satu faedah yang kalau kita lihat diterangkan oleh para ulama dalam kitab-kitab tafsir. Mungkin kalau kita baca Al-Quran, kita sering baca orang-orang kafir yang mendustakan hari akhir yang mendustakan hari kebangkitan. Banyak kan di Al-Quran kan? Iya gak? Coba kita bertanya, buat apa diterangkan sama kita? Oh kita tidak tidak mengingkari hari akhir. Kalau kita ditanya apakah kita mengingkari hari pembalasan, semua mengatakan tidak, saya beriman. Ada hari kebangkitan, hari pembalasan, ada sorga, ada neraka, ada timbangan amal dan seterusnya. Sekarang kita tahu Al-Quran itu merupakan petunjuk dan peringatan bagi orang-orang yang beriman. Kenapa yang dicontohkan di ayat-ayat Al-Quran banyak menyebutkan orang-orang kafir yang mendustakannya? Kira-kira apa hikmahnya? Tidak mungkin Al-Quran itu ada penjelasan yang basa-basi, yang sekedar cerita, tidak ada manfaatnya. Tidak mungkin. Inna hadzal Qur'ana yahdi lillati hiya aqwam. Itu firman Allah tentang Al-Quran. Sesungguhnya Al-Quran memberi petunjuk kepada jalan yang paling lurus. Jadi semua isinya petunjuk. Kira-kira apa faedahnya peringatan tentang cerita tentang orang-orang kafir yang mendustakan hari kebangkitan? Faedahnya untuk kita menjadi koreksi bahwa ketika orang-orang kafir yang mendustakan hari kebangkitan sehingga mereka tidak mempersiapkan diri menghadapinya karena mereka tidak iman sama sekali. Ini menjadi teguran bagi kita kalau Anda betul-betul beriman, harusnya terlihat dari persiapanmu menghadapinya. Tapi kalau cuma sekedar mengucapkan saya beriman, saya beriman, tidak ada kelihatan wujud atau pengaruh iman tersebut dalam amal perbuatannya, dalam merubah dirinya, dalam menjadikan dia segera bertobat, segera memperbaiki diri. Berarti imanmu itu cuma di lisan saja. Tidak separah orang kafir keadaannya. Tetapi ini sudah cukup menjadikan Bukti bahwa iman Anda lemah karena buktinya kalau Anda imannya itu kuat mesti ada mempersiapkan diri. Oh di dunia saja ya. Orang yang sekolah, dia tahu ada ujian besok. Mesti dia malamnya bisa belajar. SKS ya, sistem kebut semalam. Waktu kita kuliah dulu ingat seperti itu. Belajarnya satu malam dihafal semua. Tapi setelah ujian dilupakan semua. Kenapa? Dia tahu ada ujian besok. Dia yakin ada ujian besok. Dia persiapkan. Makanya orang yang mengaku beriman kepada hari akhir, tapi tidak lihat terlihat dalam perbuatannya, dia selalu terlena. <clears throat> dia juga masih mengikuti kecintaannya kepada dunia. Ini yang menjadikan peringatan bagi mereka bahwa sifat ini mirip atau menyerupai sifatnya orang-orang kafir yang tidak mempertimbangkan persiapan di akhirat karena memang mereka tidak mengimani adanya hari pembalasan secara secara asal. Nah, oleh karena itu di sini jamaah sekalian rahimakumullah, peringatan dari Allah Subhanahu wa taala tentang akhirat kalau benar-benar kita beriman, hati kita terbuka, maka ini sudah merupakan peringatan yang lebih dari cukup. Al-Quran, kalau kita baca ayat-ayatnya, hadis-hadis Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, kalau kita baca tentang siksa kubur, apalagi siksa neraka, ini sudah cukup menjadikan kita takut. Menjadikan kita khawatir. Bayangkan, hari kebangkitan saja, ketika kita dikuburkan. Bangkit pada hari kiamat, buminya sudah berubah. Semuanya rata. Yauma tubaddalul ardu ghairal ardi was samawat pada hari kiamat yang waktu itu bumi dijadikan berbeda dengan bumi yang kita kenal. Karena gunung semua sudah rata. Tidak ada bangunan yang ada cuma padang pasir yang luas. Coba antum bayangkan. Kita tertidur di rumah saja. Kalau ada yang iseng menggendong kita di digendong ditidurkan di di halaman, kira-kira bangun kaget atau tidak? Kaget. Padahal yang kita kenal rumah kita sendiri, halamannya halaman sendiri. Coba tidur, bangun semua asing. Kemudian kita dapati semua orang ketika bangun dalam keadaan asing. Bertelanjang kaki, tidak pakai pakaian. Kemudian semua datang menghadap, berkumpul di padang masyar. Tidak ada yang saling memperdulikan. Seperti yang disebutkan dalam Al-Quran. Yauma yafirrul mar'u min akhi wa ummihi wa abih wa sahibatihi wa bani likulli imri'in minhum yawma idzin sya'nu yughni pada hari kiamat yang waktu itu seseorang akan berpaling dari saudaranya yang dicintai dari bapak dan ibunya dari istri dan anak-anaknya karena masing-masing orang punya kesibukan mengurus dirinya sendiri semua ingin menyelamatkan dirinya terbangun dalam keadaan asing. Pada waktu itu, laki-laki dan perempuan semuanya bertelanjang. Harusnya dalam pikiran kita, oh berarti orang saling melihat. Ternyata karena saking ngerinya tidak ada yang perhatian sama masalah itu. Ketika Aisyah radhiyallahu taala anha, istri Nabi Shallallahu alaihi wasallam yang sangat besar sifat malunya, mendengarkan Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam menyebutkan hadis ini, bahwa manusia semua dibangkitkan dalam keadaan bertelanjang kaki dan bertelanjang pak tidak pakai pakaian. Dengan sifat malu yang besar, Ummul Mukminin Aisyah radhiyallahu taala anha bertanya, "Ya Rasulullah, ar-rijalu wan nisa yanzuru ba'dhum ila ba'd." Wahai Rasulullah, perempuan laki-laki saling melihat kalau begitu. Apa kata kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? "Ya Aisyah, Al-amru asyaddu min ayyahummahum dzalik Keadaannya sangat mengerikan. Semua orang sangat takut sehingga tidak sempat lagi pikirkan hal itu. Ini kengerian yang sangat pada waktu itu. Ila yaumil qiyamati ka'annahu ra'yu ainin. Falyaqra hadhihi suwar fal Falyaqra ida syamsu kuwirat Wa idza sama'un fatarat wa idza sama'un syaqqat. Barang siapa yang ingin memandang kepada hari kiamat seolah-olah dia langsung melihat dengan mata kepalanya, hendaknya dia membaca tiga surah ini. Surat At-Takwir, Al-Infitar dan Al-Insyiqaq. Apa artinya ucapan Nabi Shallallahu alaihi wasallam ini? Maksudnya, ketiga surat ini cukup untuk menjelaskan tentang dahsyatnya hari kiamat maka orang yang beriman seolah-olah dia melihatnya langsung. Di sini jamaah sekalian rahimakumullah, bedanya orang yang belajar agama dengan benar daripada sekedar mendengarkan berita. Kita semua ya selalu atau kebanyakan orang berpikiran seperti ini. Saya itu ada yang berpikiran. Saya itu kalau mendengarkan penjelasan lebih mudah kalau ada nasihat-nasihat yang menyentuh dengan suara yang dibikin mendayu-dayu, saya akan lebih terpengaruh. Sementara dia berpikiran, ya, sebaliknya kalau saya dinasehati dengan hanya sekedar membaca Al-Quran atau hadis, saya kurang terpengaruh. Ini adalah kesalahan. Kekeliruan. Hati itu yang menciptakannya yang menciptakan adalah Allah Subhanahu wa taala. Yang bisa merubahnya, menjadikannya lembut, menjadikannya takut cuma Allah Subhanahu wa taala. Makanya waktu kita membaca ayat Al-Qur'an dan merenungkan isinya, ini akan memperbaiki keyakinan dan keimanan dalam hati kita. Adapun ucapan manusia, terkadang kita terpengaruh, tapi pengaruhnya tidak ya, kalau tidak diiringi dengan ayat-ayat Al-Quran yang disampaikannya, maka pengaruhnya tidak akan lama. Sebentar lagi akan lupa kembali. Jadi orang-orang ada yang beranggapan, supaya takut itu yang penting kita dengarkan ceramah kita menangis. Padahal menangis itu bisa dibikin-bikin. Antum ketahui, yang penting orang bisa menceritakan yang sedih-sedih. Orang bisa menangis. Karena membuat orang menangis itu cuma apa ya? mengkondisikan suasana hatinya supaya sedih, akhirnya dia menangis. Makanya orang nonton film, banyak yang menangis, padahal film dibuat. Kita dibohongi sama sutradaranya. Nah, oleh karena itu di sini ayat tadi atau hadis tadi menunjukkan kepada kita bahwa sebaik-baik nasihat untuk menjadikan kita lebih semangat mengejar keutamaan di akhirat adalah membaca Al-Quran, merenungkan isinya, dengan penafsiran yang benar yang kita baca dari ucapan para ulama ahlu sunnah wal jamaah dari kitab-kitab tafsir, kitab-kitab tafsir mereka. Nah disinilah keutamaan dari mempelajari ilmu agama yang sesuai dengan sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah oleh karena itulah jamaah sekalian rahimakumullah beriman kepada hari akhir akan menjadikan seorang hamba selalu bersikap zuhud dalam kehidupan di dunia. Ada kesalahpahaman dari sebagian orang awam ketika disebutkan zuhud dalam kehidupan di dunia. Ini juga salah satu di antara akibat dari tersebarnya ilmu yang tidak benar. Ilmu yang tidak benar di masyarakat. Kenapa? Waktu kita bicarakan masalah zuhud selalu diidentikan dengan orang yang pakaiannya compang jamping, penampilannya lemas, tidak bertenaga. Padahal bukan ini zuhud yang dimaksudkan dalam Islam. Kita mungkin pernah dengar kisah Aisyah radhiyallahu taala anha di zaman tabi'in dia pernah melihat ada beberapa orang anak muda dengan pakaian yang compang-camping aut-autan, badannya lemah. Suaranya pun pelan. Katanya saking banyaknya berpuasa, rajinnya beribadah. Aisyah ini sudah pernah menyaksikan Rasulullah SAW, menyaksikan ayah beliau Abu Bakar As-Siddiq, menyaksikan Umar Ibn Khattab, sahabat-sahabat yang sempurna imannya. Makanya ketika dia menyaksikan pemuda ini dia bertanya, "Man haula? Siapa mereka itu?" Orang-orang menjawab, haulai an-nusak. Mereka itu dinamakan ahli ibadah. Makanya jalannya lemas, pakaiannya robek-robek lusuh, penampilannya kusut. Nah Aisyah radhiyallahu taala anha karena orang yang berilmu memprotes penamaan tersebut. Dia langsung mengatakan apa? Wallahi demi Allah Laqad kana Umar radhiyallahu taala anhu idza masa asra'a idza masya asra'a wa idza takallama asma'a wa idza daraba auja'a fakana huwa nasika haqqan rahimahu radhiyallahu taala anhu Aisyah langsung membandingkan dengan keadaannya siapa Umar ibn Khattab contoh sifat zuhud yang paling besar apa kata beliau Demi Allah sungguh dulunya Umar Ibn Khattab. Kalau berjalan jalannya cepat karena tenaganya kuat. Padahal rajin puasa. Rajin beribadah di malam hari. <clears throat> Kalau dia berbicara suaranya keras menggelegar. Semua orang dengar. Dan kalau dia memukul orang ketika menerapkan hukuman. Pukulannya itu membuat orang sakit. Membuat orang kapok berbuat maksiat. Karena fisiknya kuat. Padahal dia adalah ahli ibadah, ahli zuhud yang sesungguhnya. Coba antum lihat. Di sini zuhud yang merupakan buah dari ilmu yang bermanfaat bukan hanya terlihat pada penampilan sehingga dikatakan orang yang zuhud itu harus miskin. Pakaiannya harus compang-camping atau lusuh. Kemudian dia harus sering berjalan kaki ke sana kemari tidak boleh naik kendaraan misalnya. Ini keliru. Taib sekarang di antara para nabi seperti Nabi Sulaiman, Nabi Yusuf alaihi alaihi wassalatu wassalam dan para nabi lainnya yang kaya, yang punya kerajaan, punya kekayaan. Apakah ada yang berani mengatakan nabi ini tidak zuhud? Ada nabi yang tidak zuhud? Zuhud itu sifat yang mulia. Menjadi sebab cintanya Allah Subhanahu wa taala kepada seorang hamba. Tidak demikian. Sahabat dia, dia, dua di antara sahabat yang termasuk sepuluh sahabat yang dijamin masuk surga. Siapa di antaranya? Osman ibn Affan dan Abdurrahman bin Auf. Ketika mereka menyumbangkan harta mereka, itu luar biasa besarnya sumbangan mereka. Apakah mereka bukan orang zuhud karena hartanya banyak? Jawabannya tidak. Jadi, zuhud yang dimaksud yang dipuji generasi utama yang dahulu dengan sifat tersebut yang ini disebutkan dalam hadis yang sahih atau hadis hasan dari oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam izhad fi dunya yuhibbuka Allah wazhad bima fi aidin nas yuhibbukan nas zuhudlah kamu di dunia supaya Allah mencintaimu dan zuhudlah terhadap balasan yang ada di tangan manusia supaya manusia mencintaimu Zuhud yang dimaksud di sini bukan kaitannya dengan ada atau tidak adanya harta. Kenapa? Karena tidak mungkin ada orang yang dilapangkan rezekinya oleh Allah kita mengatakan kamu terlalu banyak hartamu berarti kamu tidak bisa zuhud. Sementara ada orang yang kedua tidak diberikan kelebihan harta tapi tidak punya sifat-sifat yang baik dengan kemiskinannya. Kita katakan berarti kamu zuhud karena kamu miskin. Tidak. Zuhud tidak kembali kepada hal tersebut. Zuhud di sini erat kaitannya dengan iman kepada hari akhir. Makanya definisi zuhud yang dipilih oleh para ulama adalah seperti yang diungkapkan oleh Imam Ahmad bin Hambal. Yaitu ketika beliau ditanya, Ayu syai'in az-zuhdu fid dunia, Apakah yang dimaksud dengan sifat zuhud dalam kehidupan di dunia? Kata beliau, artinya zuhud di dunia adalah kosrul amal. Tidak panjang angan-angan di dunia. Satu kalimat, tapi inilah pengertian zuhud yang sesungguhnya. Kosrul amal, tidak panjang angan-angan, tidak mulu cita-cita terhadap dunia. Man ida asbaha qala la umsi. Orang yang ketika dia berada di waktu pagi, dia berkata, aku khawatir tidak akan mencapai waktu sore lagi. Itu artinya zuhud yang sesungguhnya. Berarti orang kaya bisa zuhud. Selama dia tidak panjang angan-angannya dengan hartanya. Maksudnya, dia bisa punya harta, tapi hartanya cuma di genggamannya, tapi tidak menguasai hatinya. Sebagaimana orang miskin juga bisa zuhud. Bahkan dia mungkin lebih dimudahkan karena tidak disibukkan dengan pikiran-pikiran terhadap harta. Tapi kalau dia miskin tapi kemudian targetnya terhadap dunia tinggi, maka dia bukan orang yang zuhud. Nah inilah kelebihan yang dimiliki oleh para sahabat. Dengan iman kepada hari akhir, mereka tidak terlalaikan dengan kehidupan dunia atau disibukkan dengan perniagaan dari mengingat Allah. Ini yang perlu diingatkan kepada kita semua bahwa bukti iman yang benar kepada hari akhir terkadang seseorang diberikan kelapangan rezeki dan ini bukan sesuatu yang tercela asalnya. Sebagaimana kita katakan ada hamba Allah yang diberi kelebihan pada fisiknya, ada yang diberikan fisik yang pas-pasan. Dua hal ini tidak dipuji secara zatnya, tidak dicela secara zatnya. Kalau dia diberikan fisik yang seadanya, tapi dia bersabar, tetap bersangka baik kepada Allah, maka dipuji. Sebagaimana orang yang diberikan fisik kelebihan pada fisiknya, dia bersyukur, dia menggunakan nikmat tersebut untuk kebaikan, untuk hal-hal yang bermanfaat terhadap imannya, maka ini adalah hamba Allah yang terpuji. Makanya di sini ada dua perselisihan besar di kalangan para ulama. Ya, saya pernah menulis sebuah tulisan yang berjudul apa ini e, orang kaya sukses dunia akhirat mungkinkah? Ada perselisihan panjang dari para ulama ahlu sunnah sejak dahulu tentang mana yang lebih utama di antara dua orang manusia, orang miskin yang bersabar atau orang kaya yang bersyukur. Ini perdebatannya panjang masing-masing dalilnya kuat disimpulkan oleh Ibnu Taimiyah, Ibnu Qayyim dan murid Ibnu Taimiyah yang lainnya itu Ibnu Muflih secara asal kedua orang ini tidak ada yang lebih utama karena dalilnya sama-sama kuatnya. Yang lebih utama adalah yang paling bertakwa di antara keduanya. Yakni yang syukurnya lebih besar, lebih utama dibandingkan miskin yang bersabar. <clears throat> kalau sabarnya kurang. Tapi kalau ada orang miskin yang sabarnya lebih tinggi, dia lebih utama dibandingkan Orang kaya yang syukurnya kurang. Kembali ke situ keutamaannya. Tidak kembali kepada masalah miskin atau kayanya dia. Sementara, ya, kalau kita semua disuruh pilih, kira-kira mana yang kita pilih? Mau jadi orang miskin yang bersabar atau orang kaya yang bersyukur? Saya pikir semua jawabannya satu ya. Ini menunjukkan tidak zuhud berarti. Karena dia <clears throat> memilih sesuatu yang belum tentu baik bagi dirinya. Apa kira-kira yang kita pilih? Ah, kalau saya pengen menjadi orang kaya yang bersyukur. Tidak ada yang mau jadi miskin yang bersabar. Pilihan antum beda dengan pilihannya sahabat yang mulia Abu Dzar Al-Ghifari radhiyallahu taala Abu Dzar dia tidak mau menjadi orang kaya. Sudah ada nih. Iya. Kita akan dulu atau? Kita Iya maksudnya kita nanti setelah sholat baru kita teruskan. Iya, iya. Oke okay, ya. Kita adan dulu nanti kita teruskan sedikit baru tanya jawab setelah sholat gitu ya. Iya. Insya Allah ya. Ya karena sudah waktu kita sholat dulu. Sallallahu alaihi wasallam ala Nabi Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsan la yaumiddin wa akhiru da'wana anil hamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala amma ba'du. Kita akan teruskan sedikit apa yang tadi kita telah bicarakan sebelum kita masuki sesi tanya jawab insyaallah. Uh, saya tadi terakhir kali menjelaskan mengenai uh, zuhud ya, ucapannya Abu Dar Al-Ghifari yang saya ingin nukilkan tadi. Jadi Abu Dar Al-Ghifari kita kenal dengan sahabat yang sangat terkenal dalam sifat zuhudnya, dan termasuk sahabat yang mulia dengan sekian banyak keutamaan yang beliau miliki. Pernah beliau mengucapkan dan ucapan ini dirukir oleh Imam Az-Zahabi dalam kitab Syiar Alami Nubala. Ini berhubungan dengan sifat zuhud. <clears throat> beliau pernah mengungkapkan pernyataan seperti ini. Al-faqru ahabbu ilayya minal gina wal maradu ahabbu ilayya minas sihhah Kemiskinan lebih aku sukai daripada kekayaan. Dan waktu sakit lebih aku sukai daripada waktu sehat. Coba bayangkan, apakah kira-kira ada orang yang akan memilih seperti ini? Ada yang lebih senang sakit daripada sehat? Hah? <laughs> Rata-rata tidak ada yang memilih seperti ini. Bahkan di awalnya dia mengatakan, kemiskinan lebih aku sukai daripada kekayaan. Beliau mengungkapkan seperti ini sesuai dengan keadaan yang dia pernah alami ternyata manusia itu ketika ditimpa bencana lebih mudah ingat kepada Allah. Daripada waktu diberi kelapangan, dia lebih sering lalainya, lebih kurang bersyukurnya, <clears throat> lebih menjadikan angan-angannya panjang. Subhanallah ucapan yang seperti ini ternyata dikomentari oleh sahabat yang lain dengan pemahaman yang lebih tinggi lagi. Inilah keutamaannya para sahabat. Mereka itu kalau bicara, ucapannya itu benar-benar mengandung makna yang sangat dalam terhadap iman. <clears throat> Ucapan ini dibawakan oleh salah seorang tabi'in disampaikan kepada Al-Hasan bin Ali bin Abi Thalib radhiyallahu taala anhu, cucu kesayangannya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ketika mendengar ucapan ini, Al-Hasan radhiyallahu taala anhu mengatakan, Rahimahullahu Abu Dhar. Semoga Allah merahmati Abu Dhar. Ucapannya ini ucapan yang luar biasa. Wa amma ana fa'akul. Adapun saya yang ingin saya katakan adalah. Dalam hal seperti ini yang ingin saya katakan adalah. Kata beliau apa? Manittakala ila husni ikhtiyarillahi lahu lam yatamanna syai'an. Barang siapa yang selalu bersandar. Menerima dan ridho kepada pilihan Allah yang terbaik untuk dirinya, maka dia tidak akan pernah mengangan-angankan sesuatu selain yang Allah pilihkan bagi dirinya. Ucapan ini sederhana kelihatannya, tapi kemudian dikomentari oleh Imam Az-Zahabi bahwa ucapan inilah merupakan makna yang sesungguhnya dari tingkatan iman yang sangat tinggi dalam Islam yaitu ridho billahi rabban. Ridho kepada Allah sebagai Rabb karena seorang hamba itu menghadapi hidupnya selalu menyandarkannya kepada keridhaan Allah. Apapun yang Allah berikan kepadanya, dia syukuri keadaan tersebut dan dia bersangka baik kepada Allah Subhanahu wa taala. Apa hubungannya ucapan beliau ini dengan zuhud? <clears throat> ucapan Abu Dhar tadi, baik. Dia mengatakan saya lebih suka miskin karena orang miskin itu lebih lebih mudah untuk ingat. Tidak banyak kesibukannya dengan dunia. Lebih suka sakit katanya. Karena orang sakit biasanya karena dia lemah, baru dia ingat kepada Allah. Dia bersabar dan mengharapkan dengan sebab sakitnya diampuni dosa-dosanya. Kekurangannya ucapan Abu Dhar ini, kenapa dikatakan dia tingkatannya di bawah daripada ucapannya Al-Hasan tadi? Kekurangannya apa? Satu pertanyaan. Apakah semua orang yang sakit seperti itu? Semua seperti itu? Tidak. Banyak orang yang sakit mengeluh dengan sakitnya. Iya kan? Apakah semua orang miskin seperti itu bisa bersabar? Jawabannya tidak. Jadi apa yang diungkapkan oleh Abu Dhar pengalaman pribadi yang belum tentu bisa diterapkan untuk orang lain. Inilah kekurangannya ucapan beliau radhiyallahu taala anhu. Adapun ucapannya Al Hasan ini berlaku untuk semua orang dan inilah sikap yang tepat dalam menghadapi semua ketentuan Allah Subhanahu wa taala. Apa yang Allah berikan kepada saya, disitulah saya manfaatkan untuk ketakwaan. Ketika Allah berikan kekayaan, saya berusaha untuk berlindung kepada Allah dari fitnahnya, mencari sebab-sebab yang menjadikan kekayaan saya itu berkah. Berusaha untuk mensyukuri nikmat Allah ini dan hati-hati karena fitnah harta itu besar. Tapi pertanyaannya, apakah semua orang kaya seperti itu? Tidak. Banyak orang kaya juga yang terjerumus dan lalai dari hartanya. Bahkan Rasulullah SAW bersabda dalam hadis yang sahih, Inna likulli ummatin fitnah wa fitnatu ummati mal. Masing-masing umat itu ada fitnahnya dan fitnah bagi umatku adalah fitnah fitnah harta. Makanya tadi, kalau ada yang memilih dan kebanyakan orang memilih seperti itu, saya ingin menjadi orang yang kaya dan bersyukur. Kenapa demikian? Uka, saya pernah melihat orang kaya di sana, masya Allah dia selalu menyumbangkan hartanya begini, begini, begini. Kita katakan ini ucapannya orang yang belum kaya. Kalau sudah kaya nanti lain lagi pemikirannya. Iya kan? Belum tentu seperti itu dia. Ketika dia belum kaya, memang dia belum dapat uang, belum kena fitnanya. Tapi kalau sudah kaya, sudah lain lagi perhitungannya. Tidak semua orang kaya seperti itu. Alhamdulillah kalau antum diberikan kekayaan, minta kepada Allah agar dilindungi dari fitnanya. Tapi ingat, ketika antum tidak tahu dalam keadaan tersebut kaya atau miskin, apakah antum bisa bersyukur atau bisa bersabar, jangan mencoba untuk mengharapkan sesuatu yang kita belum tahu akibatnya. Makanya yang terbaik tadi ucapannya Al Hasan karena dia bilangnya apa? Orang yang selalu bersandar kepada pilihan Allah yang terbaik untuknya. Inilah orang yang paling mulia. Maksudnya ketika dia minta kepada Allah, dia tidak memilih salah satu. Sekarang saya katakan sama antum. Kalau kita bermusyawarah, kita berdiskusi. Ada yang mengajukan usul. Kenapa ada yang mengajukan usul tidak langsung diambil keputusan? Kira-kira apa sebabnya? Karena semua anggota musyawarah tidak tahu akibat dari keputusan tersebut, iya kan? Oh usul saya seperti ini karena kemungkinan begini hasilnya. Yang kedua, tidak kalau menurut saya seperti ini. Semua mengusulkan. Baik, kalau berhubungan dengan Allah, apakah perlu ada yang diberikan usul kepadanya? Tidak. Dia maha mengetahui akibat dari segala sesuatu. Dari sisi inilah tingginya ucapan yang diucapkan oleh alasan. Kalau kita bicara kepada Allah, jangan usul. Seolah-olah kita ingin mengatakan, Ya Allah, berikan saya kekayaan karena kekayaan itu pasti baik bagi saya. Padahal Allah maha mengetahui, kalau kamu kaya nanti kamu akan lalai. Inilah bentuk dari penerapan iman yang benar. Minta kepada Allah sesuatu yang Allah Maha mengetahui itu adalah kebaikan bagi diri kita sendiri. Ketika kita diberikan kemiskinan, kita bersangka baik kepada Allah. Allah menginginkan saya bersabar dari sisi ini. Maka dia berusaha untuk bersabar. Tidak mengangan-angankan yang lain. Ketika Allah berikan kesuksesan, kekayaan, dia segera berlindung kepada Allah dari fitnah harta dan minta dijadikan ini sebagai sebab kebaikan untuk dirinya bersyukur kepada Allah dan seterusnya. Nah, ini, di sini saya pernah menjelaskan dalam dalam sebuah salah satu kajian di Rojak TV satu faedah yang sangat indah yang dibawakan oleh Ibnu Qayyim rahimahullah taala sewaktu dia membahas makna firman Allah wa asa an takrahu syai'an wa huwa khairul lakum wa asa an tuhibbu syai'an wa huwa syarrul lakum wallahu ya'lamu wa antum la ta'lamun. Ta Bisa jadi kalian membenci sesuatu padahal itu justru baik bagimu dan menyukai sesuatu padahal justru buruk bagimu. Allah Maha mengetahui dan dan kamu tidak mengetahui apa-apa. Saya pernah waktu mengisi pengajian ada seorang ikhwan yang curhat setelah selesai pengajian. Ustadz kita setelah mengikuti kajian sunnah, usaha kita kita laksanakan hasilnya pas-pasan. Kita cuma jualan herbal, jualan busana muslim. Ini jualannya ikhwan salafi rata-rata begitu kalau di Jawa. <laughs> Entah kalau di sini katanya apa ini jarang yang berkembang lebih daripada itu. Usaha kita begini-begini saja. Padahal orang-orang lain yang tidak mengenal sunnah, ya mereka diberikan kelapangan, kelebihan dalam rezekinya dan seterusnya. Seandainya kita bisa punya kelebihan rezeki, Ustaz kita bisa ngajinya lebih tenang, kita bisa lebih banyak menyumbangkan harta dalam kebaikan dan seterusnya. Waktu saya jawabannya singkat kepada dia. Kalau antum diberikan kelebihan dalam rezeki, untungnya banyak. Mungkin antum saat ini tidak bisa ketemu sama anak. Ketemu sama saya untuk bertanya. Karena terlalu sibuk hitung uangnya. Tidak sempat datang pengajian lagi. Subhanallah, Allah berikan rezeki yang pas-pasan, antum sekarang bisa menghadiri pengajian. Kalaupun jualan, jualnya di sekitar tempat pengajian. Coba kalau jualannya besar, jauh dari tempat pengajian, mungkin tidak sempat hadir. Salah satu di antara hikmahnya. Jadi Allah Subhanahu wa taala, ini juga saya bilang tadi hubungannya dengan sifat zuhud. Orang yang zuhud itu karena angan-angannya terhadap dunia rendah, maka dia selalu menjadikan kebaikan dalam agama itu adalah yang utama. Meskipun dalam urusan-urusan dunia Allah tidak berikan sesuatu yang berlebihan bagi dirinya. Tentu saja kalau Allah berikan kelebihan, karena kadang-kadang Allah berikan seseorang itu dengan modal yang seadanya ternyata mendatangkan untung yang besar. Ini ujian bagi dirinya yang harus dia terima dan berdoa kepada Allah untuk bisa dimanfaatkan dengan sebaik-baiknya. Makanya dari sisi ini, orang kaya pun bisa meraih kedudukan zuhud sepanjang angan-angannya terhadap harta dan kekayaan yang dimilikinya tidak tidak panjang dan berlebih-lebihan, tidak muluk angan-angannya dalam dalam hal tersebut. Makanya disinilah pilihan-pilihan kita juga ternyata masih menunjukkan kita tidak zuhud atau cinta kita kepada akhirat masih kurang. Maka ini semua menunjukkan kepada kita akan pentingnya untuk mengoreksi iman, lebih memperbaiki keyakinan tentang sempurnanya kasih sayang dan pilihan Allah Subhanahu wa taala bagi hamba-hambanya yang beriman, ya. Allah Subhanahu wa taala memberikan kepada kita sesuatu yang sungguh terkadang kita tidak tahu kebaikannya. Ini diantara makna nama Allah subhanahu wa ta'ala Al-Latif. Al-Latif itu lutuf maksudnya kebaikan yang sampai kepada manusia dari hal yang tidak disangkanya. Dia menyangka keburukan padahal itu adalah untuk kebaikan baginya. Dan Allah maha mengetahui hal tersebut. Ini salah satu diantara karunia yang Allah subhanahu wa ta'ala berikan kepada kita semua. Mungkin ada seorang yang perjalanan hidupnya penuh dengan penderitaan, kekurangan dan seterusnya. Tapi kemudian dia bisa mendapatkan hidayah untuk mengenal Islam, memperbaiki iman. Yang sungguh kalau dia tidak mengalami penderitaan ini mungkin dia tidak akan sampai pada keadaan tersebut. Sebagaimana yang kita ketahui banyak orang-orang yang kemudian lalai padahal diberikan kelebihan-kelebihan dalam urusan-urusan dunia, maka tentu saja sekali lagi orang yang punya kelebihan dalam urusan dunia kalau dia membenahi hatinya, membenahi keimanannya, tidak panjang angan-angannya terhadap dunia, dia bersyukur dengan kekayaan dan kelebihannya, maka itu adalah hamba Allah yang utama. Sebagaimana orang yang berikan juga pas-pasan atau kecup apa ini keterbatasan dalam rezekinya, dalam urusan dunia, dia berusaha bersabar, bersangka baik kepada Allah, selalu mempertimbangkan pahala dari musibah yang dihadapinya, maka dia menjadi hamba Allah Subhanahu wa taala yang terbaik dan dengan cara inilah Allah Subhanahu wa taala ingin memberikan kebaikan pada hambanya sesuai dengan keadaan yang Allah maha mengetahui itu yang terbaik untuk hambanya tersebut. Maka dalam semua keadaan kita selalu bersangka baik kepada Allah Subhanahu wa taala, kita selalu berpengharapan baik, berpengharapan baik kepadanya. Maka inilah pengertian zuhud dan inilah buah yang termanis dari beriman kepada Allah Subhanahu wa taala dan dan hari akhir. Maka demikianlah metode ahlu sunnah wal jamaah dalam, dalam menyikapi ketentuan-ketentuan Allah khususnya dalam dalam hal yang berhubungan dengan rezeki atau kekayaan yang Allah Subhanahu wa taala anugerahkan kita dalam kehidupan di dunia, bagaimana caranya supaya kekayaan tersebut tidak menghalangi untuk kita meraih kedudukan yang sempurna di sisi Allah Subhanahu wa taala. Maka demikianlah kajian kita di malam hari ini. Semoga bermanfaat dan semoga menjadi sebab dan motivasi kebaikan bagi kita semua untuk kita benar-benar menjadikan dunia ini sebagai ladang untuk nanti kita menuai hasilnya yang sempurna di sisi Allah Subhanahu wa taala ketika kita mendapatkan balasan yang sempurna di sorga nanti dengan taufik dan karunia-Nya. Maka demikianlah semoga Allah Subhanahu wa taala menjadikan keberkahan dari kajian yang kita adakan di malam hari ini menjadi sebab kebaikan bagi kita semua, memudahkan kita untuk mendapatkan ilmu yang bermanfaat, yang mewariskan amalan soleh. Maka saya cukupkan, mohon maaf jika ada yang salah dan kurang. Masih ada waktu untuk kita tanya jawab ya. Sallallahu wasallam wa barak ala nabiyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin wa akhiru da'wana anil hamdulillahi rabbil alamin. <clears throat> Tidak boleh panjang angan-angan. Apakah tidak boleh memiliki cita-cita untuk anak? Lalu bedakan cita-cita dan panjang angan-angan. Ya. Kedua-duanya bisa sama, bisa berbeda. <clears throat> Kalau kita tanyakan, apa definisi cita-cita untuk anak-anak? Mempersiapkan masa depan untuk anak-anak. Orang-orang selalu mengatakan, ya saya ingin anak saya menjadi orang yang berguna. Atau menjadi manusia yang benar. Nah, ini juga perlu diluruskan apa pengertian manusia yang benar ini. Kalau kita jadikan cita-cita atau mempersiapkan masa depannya supaya dia tetap bagus agamanya, terjaga keimanannya, maka kita ketahui Allah Subhanahu wa taala berjanji dalam Al-Qur'an, "Wallahu waliyus salihin." Allah akan menjadi wali pelindungnya orang-orang yang saleh. Urusan dunia ya, tidak perlu kita khawatirkan Allah yang akan menjaganya selama agamanya dijaga. Karena Allah Subhanahu wa taala berjanji dalam hadis yang sahih Rasulullah SAW bersabda, "Ihfadillaha yahfadzka." Jagalah Allah maka Allah akan menjagamu. Menjaga dirimu dan keluargamu, semua keturunanmu termasuk. Makanya bisa jadi panjang angan-angan kalau kita mempersiapkan cita-cita anak-anak kita hanya untuk urusan dunia. Cita-citanya untuk menjadi dokter. Tidak salah orang menjadi dokter. Tetapi apakah harus ditargetkan orang menjadi dokter? Apakah semua dokter itu masuk surga? Kan tidak. Kalau dia ingin menjadikan anaknya dokter tapi pertama dia didik dulu dengan kebaikan dan ketaatan baru kemudian jadi dokter, boleh, tidak ada masalah. Atau menjadi pedagang atau pengusaha yang sukses dibolehkan. Jadi kata-kata ini cita-cita untuk anak-anak bisa termasuk panjang angan-angan bisa juga tidak. Tergantung dari apa yang dimaksud dari dari pertanyaan atau ucapan ini. Nah, barakallahu fikum. Silakan yang lain. Kalau ada. Iya, silakan. Fadhal. Kamsalah. Kita yang ada di sini bagi manusia biasa ingin ingin memiliki sifat zuhud tersebut. Iya. Yang saya tanyakan bagaimana caranya supaya kita bisa menemukan sifat itu dalam hidup. Dan kemudian, kemudian yang kedua, itu. Untung eh, tadi mengatakan bahwa filter yang menolong Wasan antara. Nah, bagaimana kita mengetahui bahwa keadaan kita saat ini adalah hal yang dapat Allah Subhanahu wa taala. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, yang pertama, <clears throat> kiat-kiat memiliki sifat zuhud. Itu sifat zuhud yang sudah katakan tadi adalah buah dari iman kepada hari akhir. Maka semua sifat mulia, kiat yang pertama dan utama untuk meraihnya adalah minta kepada Allah agar diberikan sifat tersebut. Yang kedua, sifat zuhud karena berhubungan dengan iman kepada hari akhir, saya katakan tadi kita Caranya yang utama adalah baca ayat-ayat Al-Quran yang menjelaskan tentang hari akhir, hari kiamat, surga dan neraka, kemudian renungkan isinya, resapi maknanya, maka insya Allah itu akan melahirkan dalam diri kita kecintaan kepada akhirat dan tidak banyak angan-angan dalam urusan dunia. Kemudian baca keterangan para ulama yang menjelaskan tentang iman kepada hari akhir dengan perinciannya, karena semua hal-hal yang berhubungan dengan keimanan itu dipelajari bukan cuma menjadi teori atau wawasan, Justru lebih daripada itu adalah untuk menjadi motivator kita dalam mengerjakan amalan soleh. Karena iman itu yang menghiasi hati. Hati itu kalau sudah dihiasi dengan sesuatu, anggota badan akan mengikuti apa yang terdapat dalam dalam hati manusia. Jadi ini e, cara untuk bisa mendapatkannya. Makanya waktu kita mengkaji pembahasan dari keterangan para ulama tentang iman kepada hari akhir, ini kita dalami, kita renungkan, kita ambil faedahnya untuk menjadikan sifat-sifat kemuliaan yang berhubungan dengan keimanan ini timbul dalam diri kita, utamanya tadi sifat sifat zuhud yang merupakan kewajiban dan sebab keutamaan keselamatan seorang hamba di dunia dan di akhirat nanti. Nah, kemudian bagaimana caranya kita mengetahui keadaan kita yang terbaik atau tidak? Pertama, kalau untuk urusan agama sudah jelas ukurannya yang terbaik itu apa? Mengikuti petunjuk Allah dan petunjuk Rasulnya Shallallahu Alaihi Wasallam sesuai dengan pemahaman ahlu sunnah wal jamaah, pemahaman yang benar, itu jelas yang Allah ridhoi. Sekarang dalam urusan dunia, kita tidak ketahui mana yang terbaik bagi diri kita. Tapi kita ketahui ketika Allah berlakukan pada diri seorang hamba satu keadaan, maka hamba tersebut bersangka baik kepada Allah. Karena Allah itu maha sempurna rahmatnya. Bayangkan Rasulullah SAW sebutkan dalam hadis sahih riwayat Imam Muslim, Lallahu arhamu bi'ibadihi min hadhihi biwaladiha. Sungguh Allah lebih penyayang terhadap hambanya dibandingkan sayangnya seorang ibu terhadap anak bayinya. Kira-kira ada ibu yang tega untuk menempatkan anak bayinya di tempat yang tidak baik, memperlakukan dengan sesuatu yang menyakiti, bukan untuk tujuan yang baik, tidak ada kan? Ini ibu saja, apalagi Allah Subhanahu wa taala yang lebih sayang kepada kita. Makanya kalau kita diberikan satu keadaan, kita bersangka baik kepada Allah. Keadaan dalam urusan dunia, saya katakan tadi ya. Kita bersangka baik ini adalah keadaan yang Allah inginkan saya untuk bertakwa kepadanya dalam hal ini. Ketika itu nikmat, kita syukuri. Ketika itu ujian, kita bersabar dan bersangka baik kepadanya. Contohnya, ada orang yang berdagang, buka usaha, <clears throat> dia sudah mempersiapkan karena dia tahu ini adalah usaha yang halal, dia persiapkan strategi pemasaran, cari tempat yang strategis dan seterusnya. Tiba-tiba dia rugi bangkrut usahanya. Di sini dia bersangka baik kepada Allah dengan cara apa? Allah Subhanahu wa taala ingin menyempurnakan pahalaku, mengangkat derajatku, mengampun dosa-dosaku dengan musibah ini. Allah Subhanahu wa taala bisa jadi di balik musibah ini menginginkan dia akan usaha ke arah yang lain yang itu akan lebih bisa menjaga agamanya. Bisa jadi kalau di sini nanti dia usaha, dia akan lalai atau banyak mendapatkan Eh, gangguan atau nanti sebab-sebab keburukan. Maka dia bersangka baik. Tinggalkan usaha ini, usaha yang lain. Yang penting dia tidak melakukan kesalahan, dia cari sebab yang lain. Makanya dia berjalan di dunia ini dengan pelong karena dia tahu apa yang Allah berikan itu adalah milik Allah, apa yang Allah tidak berikan kepadanya juga adalah miliknya. Jadi dalam urusan-urusan dunia dia bersikap dengan santai karena dalam semua keadaan ketika dia menyikapi seperti ini, musibah akan berganti menjadi nikmat atau anugerah bagi dirinya. Inilah cara orang yang beriman berjalan di muka bumi. Makanya orang yang beriman itu paling lapang dadanya. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pernah bersabda dalam hadis yang Hasan riwayat Tirmidzi, "Warba bima qasamallahu laka takun agnan nas." Ridhoilah pemberian yang Allah berikan bagimu, kamu akan menjadi orang yang paling kaya. Itulah orang yang paling kaya yang sesungguhnya, yang selalu ridho dengan ketentuan yang Allah berikan kepadanya. Barakallahu fikum. Nah. Oh ada lagi. Bolehkah membaca Al-Quran bersama-sama tidak saling mendengarkan? Maksudnya baca diam-diam gitu? Boleh. <clears throat> Kalau membaca diam-diam masing-masing membaca boleh. <clears throat> tidak saling mengeraskan suara dalam artian mengganggu. Ya, itu diperbolehkan. Atau kalaupun membacanya bersama-sama yang satu membaca yang lain mendengarkan juga diperbolehkan. <clears throat> Apalagi tujuannya untuk merenungkan atau mengoreksi seperti kita belajar Al-Qur'an yang satu mendengarkan gurunya menyimak untuk meluruskan bacaan yang keliru. Itu jelas diperbolehkan. Ini termasuk yang disebutkan keutamaannya dalam hadis yang sahih. majtama qaumun fi baitin min buyutillah Yatsluna kitab Allah wa yatadarasunahu bainahum. Ya ini orang yang berkumpul untuk mempelajari Al-Quran yang akan turun ketenangan, akan diturunkan rahmat dari Allah dan seterusnya. Sepupu saya laki-laki umur 18 tahun selalu tidak mau diajak sholat. Bagaimana menasehatinya? Bersabar menasehatinya. Karena kita menasehatinya tidak sia-sia. <clears throat> Berpahala. Jadi kita berupaya mengeluarkan tenaga mungkin, menegur dia, mungkin kita SMS, kita telepon. Semua tidak sia-sia. Karena ini merupakan ajakan pada kebaikan. Apalagi kepada keluarga kita orang yang kita cintai. Yang paling pantas kita persembahkan adalah nasihat kebaikan kita bersabar untuk menasehatinya karena yang namanya kebaikan itu membutuhkan kesabaran untuk kita dapatkan pahala yang sempurna darinya. Ya. Jangan lupa berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala untuk Allah mudahkan agar hatinya terbuka menerima nasihat tersebut. Apakah menangis itu bila kita mendengar ayat-ayat yang dibacakan oleh imam dikarenakan ayat yang dibaca sangat menyentuh sampai membuat kita menangis walau tidak mengerti arti ayat tersebut? Apakah bisa seperti itu? Bagaimana bisa tersentuh kita tidak mengerti artinya? Apanya yang menyentuh? Ya, mungkin kalau kita tahu sedikit-sedikit artinya, kita akan menangis. Tidak mengapa. Cuma masalahnya, ya, makanya makanya menangis itu perlu dibedakan. Ada orang yang tersentuh karena benar-benar memahami kandungan dari ayat tersebut. Ada juga yang karena sekedar nadanya. Sekarang kalau kita dengarkan, ya naudzubillah min dalik, ada orang mendengarkan musik apalagi kayak biola yang digesek itu yang dengan mendayu-dayu bisa orang menangis, tersentuh hatinya, teriris. Padahal musik sudah kita tahu hukumnya. Termasuk serulingnya syaitan, ya. Begitu itu keadaannya. Ada juga orang yang menangis karena teringat utangnya. Dia menangis dalam salat padahal teringat utangnya, bisa jadi. Makanya menangis itu bukan ukuran. Dan ingat, ya saya pernah uh, menulis sebuah tulisan dan jadi buku meluruskan pemahaman tentang khusyuk dalam ibadah. Ada orang menyangka ibadah itu hanya khusyuk itu bentuknya takut dan menangis, padahal tidak. Orang yang khusyuk dalam sholatnya itu bisa gembira, senang. Dan ini yang disebutkan oleh Rasulullah SAW dalam hadis yang sahih. Wajulat kurratu aini fi salat dijadikan kegembiraan bagi hatiku ketika aku melaksanakan sholat. Jadi khusyuk itu macam-macam bentuknya. Ada yang dalam wujudnya takut atau menangis, ada juga gembira. Jadi ini semua lahir dari perasaan tenang hati seorang hamba ketika dia menghadapkan dirinya kepada Allah Subhanahu wa taala yang dari situlah timbul khusyuk pada hatinya yang kemudian menjadikan khusyuk semua anggota badannya. Jadi tidak mesti bentuk wujudnya menangis dan menangis itu pun bisa bermacam-macam keadaannya. Ya ada orang yang diceritakan tentang perkara yang sedih, padahal ceritanya bohong, dia menangis. Ini tidak ada yang nangis seperti ini. Seperti tadi orang nonton film, padahal dibohongi sama sutradara, bisa menangis orang. Jadi menangis itu hanya sekedar mengkondisikan hati dengan suasana tertentu, akhirnya menjadikan air matanya menetes. Makanya ini tidak menunjukkan arti menangis karena takut kepada Allah yang dipuji dalam Islam itu adalah rojulun bakat min khosyatillah, rojulun bakat min khosyatillah, ya orang yang menangis karena takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Adapun yang seperti ini insya Allah ini merupakan kebaikan ketika dia mendengarkan ayat Al-Qur'an dibaca, mungkin dia sedikit-sedikit paham di situ tentang ada ancaman adab Allah atau panggilan untuk bertobat kepadanya, kemudian dia menangis maka ini adalah insya Allah merupakan kebaikan. Seandainya dia belajar bahasa Arab untuk lebih paham isinya, maka itu menangisnya tentu lebih utama lagi karena berdasarkan perenungan terhadap ayat Al-Quran yang dibaca. Bagaimana dengan sabda Allah, sabda Rasulullah SAW? Ya, bukan sabda Allah. Ya. Bila kita salat, bila tidak mampu menangis, maka berpura-pura menangislah. Ini setahu saya hadis riwayatnya tidak sahih. Faliyatabaka berpura-pura menangis tidak sahih. Kemudian, kalaupun ini maknanya uh, hadisnya sahih, maka maknanya adalah bukan menangis sekedar menangis. Saya katakan seperti tadi, menangis itu banyak motivasinya. Maksudnya, menangis itu kita berusaha untuk memikirkan dosa-dosa kita, Sewaktu kita menghadap Allah Subhanahu wa taala, kita berusaha merenungkan kekurangan-kekurangan kita karena kita saat ini berhadapan dengan zat yang semua kebutuhan kita, kebaikan kita tergantung dan semua ada di tangannya.